idza syaratin nakirata apabila la langsung bertemu dengan isim nakirah tersebut walam tatakarrar la dan la tidak terulang nahu contohnya la rajula fid dari tidak ada seorang pun laki-laki ya tidak ada laki-laki di rumah di dalam rumah Nah, di sini la menasobkan lafat rojula dinasob dengan tanda fathah dengan tanpa tanwin. Kita lihat di sini syaratnya terpenuhi. La langsung bertemu dengan isim nakirah setelahnya rojula dan la tidak terulang. Nah, sehingga la sehingga rojula sebagai isimnya la dinasab fiddari khabar khabarnya la jar majrur qala syarih berkata pensyarah fuhima min qawlihi tansibun nakirata dipahami dari ucapan Ibnu Ajrum la menasabkan isim nakirah annaha la tansibul ma'rifah dipahami darinya bahwasanya la tidak bisa menasabkan isim ma'rifat bal takunul ma'rifatu ba'daha marfu'atan bil ibtida bahkan isim ma'rifat setelahnya dirofa sebagai mubtada nah kalau ada isim ma'rifat setelah la maka isim ma'rifat tersebut wajib dirofa sebagai mubtada wa yajibul atfu 'alaiha dan wajib diatofkan kepada isim ma'rifat tersebut. Nah, artinya di, diwajibkan ada tabi' berupa ma'tuf, isim yang diatofkan kepada isim ma'rifat tersebut. Dan dengan perantara huruf huruf atof. Salah satu dari huruf-huruf atof. nah contohnya la zaidun indaka wala amrun. Tidak ada zaid di sisimu dan tidak ada pula amr. Kita lihat di sini setelah la ada isim ma'rifat yaitu zaid. Isim ma'rifat berupa isim alam nama. Maka Zaid di sini tidak bisa dinasab tapi wajib dirafa sebagai mubtada. Zaidun mubtada indaka khabar dan wajib diatofkan kepada Zaid. Artinya wajib la diulang lagi. Wajib la terulang sehingga disebut di, di, ditambahkan wala amrun. Amrun di sini diatofkan kepada Zaid. Diatofkan kepada Zaid. Qala wasmu la idza kana nakiratan lahu salasatu ahwalin. Dan isimnya la apabila nakirah apabila berbentuk nakirah memiliki tiga keadaan. Al-awwal yang pertama ayyakuna nakiratan mahbatan. Isimnya la berbentuk nakirah yang mahdhah, yang murni. Artinya betul-betul nakirah, tidak dimudhafkan kepada isim nakirah setelahnya tidak pula disifati. Itu makna nakirah yang murni. Nahwu contohnya, la rojula fid dari, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Kita lihat di sini nakirahnya nakirah mahdhah, nakirah yang murni, rajula. Fahadha mabniyun 'ala al-fathi ghairi tanwinin. Maka ini maka ini mabni fathah dengan tanpa tanwin. Artinya isimnya la mabni fathah dengan tanpa tanwin. Laisa illa tidak ada bacaan yang lain. qad tajawwaza fi qawlihi tansibu. Dan Ibnu Ajurum Naam meng, me, menyebutkan dalam ucapannya tansibu menasobkan itu dengan makna majaz Nah, artinya ucapan beliau anna la tansibun nakirah bahwasanya la menasabkan isim nakirah itu majaz yang benar isimnya la setelahnya itu mabni fathah dengan tanpa tanwin mabni fathah dengan tanpa tanwin Asani yang kedua antakunan nakiratu mudhafatan ilan nakirah nakirah Isim nakirah setelah la itu mudhaf kepada isim nakirah. Artinya nakirahnya tidak murni. Isim nakirah tersebut mudhaf kepada isim nakirah setelahnya. Nah, contohnya la sahiba rajulin fid dari. Tidak ada temannya laki-laki tadi tidak ada teman laki-laki di dalam rumah. Di sini Isim nakirah sahib mudhaf kepada isim nakirah rojul. Nah, bagaimana keadaan bagaimana keadaan untuk keadaan yang kedua ini? Ya, isim apabila isimnya la itu mudhaf kepada isim setelahnya yang berbentuk nakirah, fahadha mansubun bila. Maka ini dinasobkan dengan la. Hukumnya dinasob sehingga ketika mengi'rab la sahibah rojulin fiddar sahiba isimnya la mansub dinasob. rojulin mudhaf ilaih fiddari khabarnya la adapun pada keadaan yang pertama la rojula fiddari i'rabnya la la nafi lil jins rojula isimnya la mabni fathah fiddari khabarnya Nah, fahadha mansubun bila maka ini dinasab dengan la walam yunawwan li ajlil idhafah dan tidak ditanwin lafat sahib dikarenakan dia mudhaf kepada rajul. ats keadaan yang ketiga Antakunan nakiro nakiratu amilatan fi ma ba'daha. Isim nakirah itu beramal terhadap isim setelahnya. Nah, isim nakirah yang ada setelah la itu beramal terhadap isim setelahnya. Nahu contohnya la tali'an jabalan. La tali'an jabalan, tidak ada seorang yang menaiki gunung. Tidak ada seorang yang menaiki gunung. Lafat tali'an ini, ini isim nakirah dan dia beramal menasobkan jabalan sebagai maf'ul bihnya. Sehingga jabalan ini dinasobkan sebagai maf'ul bih bagi tali'an. Dia ma'mul ma'mulnya tali'an. Lianna jabalan maf'ulun bi tali' dikarenakan jabalan ini maf'ul bih yang dinasab oleh tali'an. Nah, ini lebih dikenal dengan sebutan al-musyabbah. Ya bi bil nam al-musyabbah bil mudhaf. Ya, ada istilah lain al-musyabbah bil mudhaf, isim yang serupa dengan mudhaf. Fahadha mansubun bila wa huwa munawwan. Maka ini dinasab dengan la dan dia ditanwin. Nah, untuk keadaan yang ketiga ini hukumnya dinasab sehingga i'rabnya la la nafi tali'an ini isimnya la mansubun dinasab dengan la. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, wa huwa munawwan dan dia ditanwin, tali'an, ditanwin. Dikarenakan dia tidak mudhaf, tapi dia beramal menasabkan jabalan. Qala wa lam yadhkuril muallif min hadhihi thalasat min hadhihi illa al-awwala. Dan Ibnu Ajurum al-Muallif tidak menyebutkan dari tiga keadaan ini kecuali keadaan yang pertama. Ini berbentuk nakirah mahdhah isimnya la. Dengan contoh la rajula fid dari. Ini yang disebutkan oleh, oleh Ibnu ajurum Hanya keadaan yang pertama, likas rotihi dikarenakan banyaknya terdapat dalam kalam kalamnya orang Arab. Qala wa fuhima min qawlihi idza basyaratin nakirata. Dipahami dari ucapan Ibnu Ajurrum apabila la langsung bertemu dengan isim nakirah setelahnya. Annaha illam tubashirha la tansib. Dipahami darinya bahwasanya jika la tidak langsung bertemu isim nakirah, maka la tidak bisa menasobkan isim nakirah tersebut. Qala wa fuhima aydhan min qawlihi wa lam tatakarrar la dan dipahami pula dari ucapan Ibnu Ajrum dan la tidak terulang annaha idza takarrarat la tansib. Dipahami dari ucapan beliau bahwasanya apabila la terulang maka la tidak bisa menasobkan. Ini yang dipahami dari ucapan beliau. Walaysa kadzalik. Namun tidak demikian. Ya. Pemahaman tersebut tidak benar. Bal yajuzu fihan nasbu, bahkan diperbolehkan dinasab. Isimnya la, walaupun la terulang. Waqad sarraha bi muradihi fi dzalik dan Ibnu Ajurrum tegas terang-terangan nam dengan maksudnya beliau dengan ucapannya tadi biqaulihi dengan ucapan beliau setelahnya qala fa illam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba takraru la apabila la tidak langsung bertemu isim nakirah setelahnya maka wajib dirafa isim setelahnya isim nakirah setelahnya wa wajaba takraru la dan wajib la diulang nahu contohnya la fid dari rajulun walam roatun. la fit dari rajulun walam roatun. contohnya tidak ada di dalam rumah seorang laki, eh, tidak ada di dalam rumah laki-laki tidak ada pula perempuan kita lihat di sini la tidak langsung bertemu dengan isim nakirah setelahnya namun dipisah dengan jar majrur dari dipisah dengan khobar maka di sini Rajul wajib dirofa sebagai mubtada. Ya sebagai mubtada. Fiddar khabarnya dan la wajib diulang. Ya, walam ra'atun. Wa minhu qauluhu ta'ala dan termasuk hal ini pula firman Allah Subhanahu wa taala la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Ya ghaulun di sini isim nakirah dia tidak langsung la bertemu dengannya tapi dipisah dengan jar majrur maka gaulun wajib dirafa dan la wajib diulang qala kemudian ibnu ajrur mengatakan wa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha dan jika la terulang maka boleh la beramal boleh pula tidak beramal ini yang beliau maksudkan ya sehingga tidak bisa dipahami dengan ucapan beliau dan Allah tidak terulang. Berarti kalau terulang, la tidak bisa menasobkan. Bahkan di sini beliau menegaskan jika la terulang boleh dinasob. Nah, boleh dinasob isim setelahnya jika la terulang. Dan boleh pula ya, boleh pula dirofa sehingga di sini beliau mengatakan jika la terulang maka boleh la beramal dan boleh pula tidak beramal. nah contohnya, la rajula fid dari walam ro'ata. Tidak ada laki-laki di rumah dan tidak ada pula perempuan. Ini kalau la beramal. Sehingga, sehingga rajula di sini sebagai isimnya. Dia mabni, mabni fathah. Dikarenakan dia berbentuk mufrad. Tidak mudhaf, tidak pula musyabbah bil mudhaf. Ya. Yeah. Wa in syi'ta qulta dan jika engkau ber, ber, berkehendak engkau bisa mengatakan la rajulun fid dari wala mar'atun. Ini kalau la diilgha, tidak beramal. Sehingga rajulan rajulun dirafa sebagai mubtada fid dari khabarnya. Nah, ini lanya kalau terulang ya. Di sini lanya terulang, boleh beramal, boleh tidak. Qala waqad quri'a qawluhu ta'ala dan sungguh telah dibaca firman Allah Subhanahu wa taala la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah tidak ada pada tidak ada jual beli ya pada hari kiamat tidak ada pula khullah dan tidak ada pula syafa'ah ya bagi orang-orang kafir bil wajhain dibaca dengan dua bacaan ada yang membaca dengan la bai'an fihi wala khullata wala syafa'ah. Ini kalau dianggap beramal lah. Ada yang membaca la bai'un. Ya, dianggap tidak beramal. Wa mislu dzalik dan semisal dengan itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini la terulang. La terulang, la haula wala quwwata. Maka di sini boleh la dianggap beramal, boleh tidak. Boleh tidak beramal. Ya juzu fihi boleh pada contoh ini la haulun wala quwwatun illa billah. Ini kalau la tidak beramal. Ya maka haulun dirofa sebagai mubtada. Nah, ini terkait dengan la nafiyah lil jins. Nah, sehingga isimnya la ada tiga keadaan. Kalau isimnya la setelahnya mufrad, dia nakira mahdoh, nakira yang murni, maka dia dinasob. Dinasob. Ah, afan, maka dia dihukumi mabni. Maka dia dihukumi mabni dengan tanpa tanwin. Kalau isimnya la setelahnya itu mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, musyabbah bil mudhaf dia artinya beramal terhadap isim setelahnya memiliki ma'mul maka dihukumi nasab, dihukumi di, maka dinasab. Nah, oleh la dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Syarat yang pertama la itu Naam langsung bertemu dengan isim nakirah setelahnya dan yang kedua la tidak terulang. Kalau bertemu dengan isim nakirah, nah, kalau tidak langsung bertemu dengan isim nakirah setelahnya, maka wajib isim nakirah tersebut dirofa dan la wajib diulang. Jika la itu terulang, maka boleh la beramal, boleh tidak. Wallahu taala alam wa wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.